Nam, yang hendak hendaknya bagi setiap orang yang beriman. Nam, mengetahui tentang akidah-akidah agamanya. Mengetahui tentang akidah agamanya. Sehingga dia bisa selamat. Nam, dunia dan akhirat. Adapun pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan as-sahaif atau ad-dawawin. Enam lembaran-lembaran yang enam akan diberikan enam dari posisi sebelah mana enam lembaran tersebut. Enam قال المؤلف رحمه قال الشارع رحمه الله تعالى نشر الدواوين النشر لغة adapun nasr secara bahasa adalah fathul kitab. Nah, maknanya fathul kitab yaitu dibukanya kitab. Au batu syai'i atau makna nasr adalah batu syai'i yaitu disebarkannya sesuatu. Nah, wasyar'an dan nashr secara syariat maknanya izharus sahai fil a'mal yaumal qiyamati wa tawzi'uha menampakkan as sahaifil a'mal lembaran-lembaran dari catatan-catatan amalannya yang dia lakukan ketika di dunia nanti akan dinampakkan pada hari kiamat. 6. Wa tauzi'uha dan akan dibagi-bagi kepada pelakunya. Baik, barakallahu fikum. Ini naam nasyar secara syariat. Wa dawawin dan adapun dawawin mananya ya. Adapun dawawin yang sering kita nam mudah atau sering mendengar adalah as-sahaif. Nam bahasa lain as-sahaif. Nam lembaran-lembaran. Tetapi kita baca nam pengertian ad-dawawin. Ad-dawawin jam'u diwan. Nam ad-dawawin jamak dari diwan. Dawawin ini jamak. Mufradnya diwan. Apa maknanya? Wahwa lughatan secara bahasa ad-dawawin atau diwan adalah al-kitabu yuksa fihi jundu wa nahwu. Nah, suatu kitab yang tercatat di dalamnya enam yuksa fihi jundu wa nahwu. Tercatat di dalamnya enam mereka atau semisal dengan mereka. 6. Yaitu data. 6. Yang terdapat di dalam suatu kitab tersebut. Ada datanya. 6. Ini secara bahasa. Kitab yang 6 tertulis di dalamnya data pasukan wanahuhum dan yang semisal dari mereka. Wasyar'an ada secara syariat makna ad-dawawin atau diwan adalah الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على amili. نعم Adapun diwan atau dawawin jamaknya adalah as-sahaif, lembaran-lembaran. Yang ditulis di dalam lembaran-lembaran itu catatan amalan-amalan yang kata bahal malaikatu alal amil, yang para malaikat mencatat yang malaikat mencatat naam pekerjaan ataupun amalan-amalan si pelakunya. Naam. Jadi sudah dicatat oleh malaikat dari apa yang dikerjakan di dunia. Naam, dicatat oleh malaikat. Naam, dan naam namanya adalah dawawin atau diwan. Naam, lembaran catatan dari amalan-amalan seorang hamba itu namanya ad-dawawin atau as-sahaif. Suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang akan didapatkan. Nam oleh pelakunya nanti pada hari kiamat. Wa nasru dawawin, maka makna nasru dawawin, tadi nasru sudah disebutkan apa makna nasr dan apa makna ad-dawawin. Sekarang jika nanti digabungkan, nam Nasrud Dawawin Apa pengertiannya? Nasrud Dawawin adalah izharu sahaifil a'mali yaumal qiyamati fatatayaru ilal aimani wa syama'il. Nah, adapun Nasrud Dawawin adalah izharu yaitu ditampakkan fil a'mal lembaran-lembaran yang berisi dari catatan-catatan amalan Naam, hamba-hamba Allah yaumal kiamat pada hari kiamat. Fatatayaru ilal aimani wa samail. Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala Allah Ta'ala, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, fasawfa yad'u subura, wa yasla sa'ira." Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Naam, ini di surat Al-Haqqah ataupun tadi di surat Al-Insyiqaq. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun e, seorang yang akan didatangkan kitabnya biyaminihi di sebelah kanannya yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mendapatkan enam perhitungan dengan perhitungan yang ringan. Hisab yang ringan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, hisab yang ringan. Naam, maka tak kala itu seorang hamba, naam, masrura dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrura, senang, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Namun sebaliknya, seseorang yang jika didatangkan kitabnya di belakang punggungnya, naam, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Naam. Naam ini menunjukkan teriakan yang naam teriakan yang akan dia tahu bahwasanya hukuman ataupun ancaman azab akan menimpa kepadanya. Naam, wayasla sa'ira dan dia akan masuk ke dalam ya, api yang menyala-nyala. Ini jika naam kitab tersebut naam diberikan di belakang punggungnya, di belakangnya. Wa amma, ataupun surat lain, Al-Haqqah, di surat Al-Haqqah, ataupun orang yang didatangkan, ya catatan amalannya. Nah, lembaran-lembaran dari amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Nah, didatangkan kepadanya. Bisimali dari sebelah kiri. Fayaqulu ya laitani maka yang didatangkan lembaran tersebut di sebelah kiri dia mengatakan ya laitani seandainya nah ya aku tidak didatangkan kitab ini atau lembaran-lembaran dari catatan amalan-amalanku seandainya ya tidak didatangkan lembaran-lembaran ini nah kepadaku maka di sini ya ada disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq wa amma wa amma man utiya kitabahu wara di belakang punggungnya ini di surat Adapun di surat Al-Haqqah 6 disebutkan disimali dari sebelah kirinya. 6 lembaran-lembaran tersebut. Itu bagi orang-orang kafir. Maka bagaimana mengkelompok mengko, apa menggabungkan dari dua nas yang seolah enam di sebelah kiri, di sebelah atau di belakang. Bagaimana cara menggabungkannya? Disebutkan oleh Syayatin Hafizahullah Ta'ala wajul jam'i maka cara penggabungannya ya disebutkan ayat ya akan didatangkan di sebelah kiri atau yang akan didatangkan di sebelah belakang atau di belakangnya naam yaitu annal ya ya'khudhu kitabahu naam bahwasanya orang kafir dia akan mengambil kitabnya naam atau lembaran dari catatan-catatan amalannya Nam bisimalihi dengan tangan kirinya min warai ya ke di belakang punggungnya dengan tangan kirinya dan diambil dari pung, belakang punggungnya atau dari belakangnya. Nam itu cara mengambil lembaran tersebut dengan tangan kiri dan diambil di belakangnya. Baik. Barakallahu fikum. Dan ini enam pendapat yang dirosikan oleh Ibnu Katsir dan At-Tabari rahimahumullahu taala. Dan ulama yang lain ya ini mengambil pendapat ini. Namun ada pendapat yang lain enam sebagian ahlul ilmi kata beliau Syekh Yasin hafizahullah taala ada yang membagi-bagi ya bahwa Orang yang beriman akan mengambil kitabnya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tadkuruna ahlikum kata Rasul kata Aisyah apakah engkau akan ingat dengan keluarga keluargamu nah pada hari kiamat kelak Baik. Kala maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma fi salasati mawatina, fala yakur ahadun ahadan." Adapun pada tiga kondisi, tiga keadaan, maka seorang pun tidak akan mengingat enam orang lain, walaupun keluarganya. Pada tiga keadaan, tiga tempat. Baik. Yang pertama, indal mizani hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yakulu. nam di ketika naam di timbangan, ya, hatta ya'lama sampai dia mengetahui apakah catatan amalan-amalan itu ya yakhifu itu ringan atau di dalam timbangan atau catatan-catatan amalannya itu berat di timbangan. 6. Maka kalau berat di timbangan maka dia termasuk orang yang 6 falah. Termasuk orang yang beruntung. 6. Wa inda dan kondisi yang kedua wa inda taqayuris sahubi hatta ya'lama aina yaqau kitabu fi yamini am fi shimalihi am wara'a dhahri. 6. Dan ketika dinampakkan as ketika dinampakkan as-suhuf, enam catatan-catatan amalannya sampai dia mengetahui di mana catatannya itu ya berada. Apakah di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya atau berada di belakangnya? enam. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, seseorang tidak anggap tidak ingat kepada orang lain hatta kepada keluarganya wa inda sirati idza wudi'a baina dhahranai jahannam menurut syarat dari Abu Dawud dan beliau Al-Hakim. Dan hadis ini dilemahkan oleh Al-Alama Al-Bani rahimahullah ta'ala di dalam Dhaiful Jami. 6. Di kitab Dhaiful Jami. 6. Hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Wa ajma'al muslimun ala thubuti dzalik Dan kaum muslimin, 6. Bersepakat tertetapkan hal tersebut yaitu adanya enam pembagian ad-dawawin. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau Asyari rahimahullah taala sifatu akhdil kitab. Sifat naam akhdil kitab cara dari pengambilan kitab. Nanti tadi kita sudah sebutkan naam caranya, tapi lebih ditakit di sini al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyamini bahwa orang yang beriman akan mengambil kitabnya yaitu yang dimaksud as-sahaif lembaran-lembaran dari catatan-catatan amalannya. 6. Dengan nam biyamini, dengan tangan kanannya. Fayafrahu wa yastabshiru, maka dia akan mengatakan ha umukra'ul kitabiyah. بالويل والسلام taksim, yaitu pembagian, cara pengambilannya. Namun, di kitab yang lain, beliau Asyari rahimahullah merojikan pendapat bahwa bahwasanya orang kafir mengambil kitabnya, catatan-catatan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia dengan tangan kirinya, enam yang berada di belakangnya. Nah, ini beliau merojikan enam pendapat ini. Oh iya, tidak me Eh, membaik, membuat pembagian ya di sebelah kiri ataupun di dan di belakang. Kemudian seorang yang beriman, enam orang yang beriman, maka dia akan mengambil enam catatan dari amalan-amalan yang dia lakukan di dunia dengan eh, tangan kanannya yang berada di depannya. Baik seorang yang beriman itu enam yang pelaku kemaksiatan ataupun orang yang tidak melakukan kemaksiatan. Enam, mereka akan mengambil catatannya dengan tangan kanan yang berada di depannya. Baik, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan Nasrut Dawawin dan sifatul Akhdil Kitab. Cara mengambil enam lembaran-lembaran enam dari catatan-catatan amalannya. Kemudian kita beralih kepada ucapan al-muallif rahimahullah taala Wali محمد Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haudun fil kiamati. bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki haud ya yang kita artikan itu telaga fil kiamat pada hari kiamat ma'uhu asyadu bayadon. Yang air yang berada di telaga tersebut, na'am asyadu bayadon minal laban. Yang putihnya melebihi susu. Air tersebut. Sifatnya. Na'am putihnya melebihi na'am susu. Yang ada di telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahla minal akal. Dan air tersebut yang ada di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih manis daripada naam madu. Wa abariku adadu nujumis sama' mahsyar. Berkumpulnya manusia ketika menunggu hisab. Nah, lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallahu fikum. Maka di sini akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala wa dalla alaihi sunnatul mutawatiratu وأجمع عليه أهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض bahwa dalil tentang al-haud telah tertetapkan di dalam as-sunnah al-mutawatirah yang mutawatir yang sangat banyak hadis itu yang menjelaskan tentang al-haud. Bukan satu hadis saja. Nah, bukan satu riwayat saja, tetapi banyak ya enam hadis-hadis yang berkaitan dengan enam al-haud maka disebut al-mutawatirah baik wa ajma alaihi ahlu sunnah dan ahlu sunnah telah bersepakat atas tertetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, aku akan mendahului kalian di telaga. Itu telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih dan hadis ini merupakan hadis yang ya sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa as salafu ahlu sunnati ala tubutihi dan as-salaf ahlu sunnah telah bersepakat tentang tertetapkannya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakat angkar al mu'tazilatu subut al haudi wa naruddu alaihim bi amraini dan sungguh sebagian al mu'tazilah ya tidak seluruhnya namun sebagian al mu'tazilah dan juga yang mengingkari juga Al-Khawarij. Orang-orang naam yang memiliki pemahaman Al-Khawarij. Naam. Mereka mengingkari tertetapkannya adanya haud telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanaruddu maka kita akan bantah mereka yang mengingkari adanya telaga dengan dua bantahan. Yang pertama al-ahaditsul mutawatiratu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwa hadis yang berkaitan yang membicarakan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis itu sangat banyak mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Karena sebagian mereka ya, nah kalau hadis ahad mereka tidak mau menerima mutawatir. Ini hadis ini banyak. Ya, apalagi yang menyebabkan mereka nggak menerima hadis ini. Dan sebenarnya dalam ya, Islam tidak ada pembagian ahad mutawatir. Maka yang datang dari Rasulullah dengan naam sanat-sanat yang sahih, naam sanat-sanat yang baik sanatnya perawinya maka kita terima hadis yang ya diriwayatkan satu ataupun banyak. Nah, namun ada sebagian golongan ya, enam yang membagi dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sekali tegukan layak yasma abada maka dia tidak akan merasakan kehausan nam sama sekali nam tidak akan merasa kehausan selama lamanya wa kullu sabitun fi sahihaini au ahadihima maka nam setiap sifat-sifat ini ya dari air atau telaganya telah tertetapkan di dalam enam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau di antara ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wawa maujudun al-an dan sekarang sudah ada. Enam. Sekarang sudah ada telaga tersebut. Enam. Maka yang menunjukkan dalil bahwa panjangnya seperti pan, per, melakukan perjalanan satu bulan sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda haudi masiratu syahrin bahwa naam telagaku naam luasnya seperti Dikauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku demi Allah, ya, benar-benar inilah mutakid, ya, benar-benar aku melihat telagaku sekarang. Berarti menunjukkan enam sudah ada telaga tersebut dan kita harus mengimani. Enam. Baik, dan hadis ini Naam tertetapkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Naam rahimahullah ta'ala min minal kautar Sumber air tersebut minal kautar Dari kautar Naam, dari kautar Dikauli sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa a'tanil kautar Aku diberikan Naam Ya, diberikan kepadaku Al-Kautsar. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Enam, lanjutan hadis Rasulullah saw alaihi wasallam ini, wa nahrun fil jannah yasilu bi haudin. Yaitu sungai yang berada di dalam surga yang mengalir ke